Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid memasuki bab yang ke-14 babun minasyirki ayastaghitha bighairillah au yad'a ghairahu bab termasuk kesyirikan orang yang beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Bab termasuk kesyirikan orang yang beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Jamaah sekalian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar-besarnya ibadah. Oleh karena itu, tidak sepatutnya seseorang berdoa kepada selain Allah Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Maka berarti dia telah mempersekutukan Allah Dan pada hari ini Saya ingin mengingatkan Ini adalah hari yang terbaik untuk berdoa Ini adalah hari Arafah Tanggal 9 Zulhijjah di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min yaumin akthara min an yu'tiqallahu 'abdan minan nar min yaumi Arafah tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah jadi hari ini betul-betul sangat istimewa. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairud du'a du'a yaumi Arafah sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli dan yarhamakallah dan sebaik-baiknya zikir yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir inilah zikir yang dianjurkan bagi kita untuk kita perbanyak di hari ini zikir kalimat tauhid la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah la syarikalah tidak ada sekutu baginya lahul mulku miliknya lah kekuasaan walahul hamdu dan miliknya lah segala pujian wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dia maha mampu atas segala sesuatu jadi jemaah sekalian ini adalah hari yang terbaik untuk memperbanyak doa dan zikir. Hanya saja bagi selain jamaah haji, di samping banyak berdoa dan berzikir, juga dianjurkan untuk berpuasa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah Aku harap kepada Allah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Namun bagi jamaah haji dianjurkan untuk berbuka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah ketika beliau berhaji beliau tidak berpuasa. Hikmahnya adalah supaya jamaah haji itu lebih kuat untuk memperbanyak doa dan zikir. Jadi benar-benar hari ini adalah hari untuk berdoa. Maka ini semakin memahamkan kita bahwasannya doa itu adalah ibadah yang sangat agung. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Beda dengan meminta kepada makhluk. Kita kalau minta kepada orang, mungkin sekali dua kali dia masih senang memberi. Tapi kalau sudah sering-sering dia jadi tidak suka sama kita. Kalau kepada Allah sebaliknya jemaah sekalian, semakin banyak kita berdoa, Allah semakin cinta kepada kita. Karena doa itu ibadah. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, berarti ibadah kita semakin banyak kepadanya. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah pun menegaskan Allah perintahkan kita berdoa kepadanya dan menegaskan وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dan RobMu berfirman berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina jadi Allah malah murka kalau kita tidak berdoa kepadanya sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillah yakdab alaih siapa yang tidak memohon kepada Allah maka Allah murka kepadanya oleh karenanya jemaah sekalian doa adalah ibadah yang sangat agung sehingga tidak boleh kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah namun ulama menjelaskan doa itu terbagi dua doa itu terbagi dua doa ul ibadah dan doa ul masalah doa ibadah dan doa permohonan apa yang dimaksud doa ibadah semua amal ibadah kita pada hakikatnya doa. Salat, puasa, zakat, apa saja. Pada hakikatnya semua ibadah kita tersebut itu adalah doa. Karena kita melakukan itu dengan harapan Allah tabaraka wa taala mencurahkan rahmatnya dan ampunannya kepada kita. Itu yang harus menjadi tujuan kita beribadah supaya menggapai rahmat Allah dan ampunannya. Karena dengan sebab itulah kita masuk surga yaitu apabila kita mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya. Ini yang pertama. Yang kedua, doa ul masalah, doa berupa permohonan. Ada sesuatu yang kita minta kepada Allah. Maka dua macam doa ini kalau yang pertama jika seseorang mempersembahkan kepada selain Allah secara mutlak menjadi kesyirikan. Contohnya orang sholat untuk menyembah selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah. Ya. Insya besok kita akan menyembelih hewan kurban. Ini adalah sebesar-besarnya ibadah, sebagaimana sudah kita lewati pembahasan babnya atau belum ya? ya. Menyembelih adalah salah satu ibadah yang sangat agung. Kalau seseorang menyembelih untuk mengagungkan selain Allah, maka berarti dia telah mempersekutukan Allah. Ya. Ini bentuk yang pertama. Adapun bentuk yang kedua yaitu doa permohonan Kapan seseorang itu dihukumi syirik? Tatkala dia berdoa kepada selain Allah. Apabila tidak terpenuhi padanya tiga syarat. Yang pertama, makhluk yang dimintai tersebut masih hidup. Kalau dia meminta kepada orang yang sudah mati, maka itu termasuk kesyirikan. Yang kedua, makhluk tersebut hadir. Hadir dalam artian mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kalau makhluk itu tidak hadir gaib, tidak mendengarkan apa yang dia sampaikan, kemudian dia memohon kepadanya seakan seakan-akan makhluk tersebut yang maha mendengar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kesyirikan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, yang dia mintai tersebut masih dalam batas kemampuan makhluk itu untuk mengabulkan. Kalau dia minta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah kepada makhluk, maka itulah kesyirikan. Ya, contohnya apa? Kita minta dilindungi dari syaitan. Siapa yang bisa melindungi kita dari syaitan? Hanya Allah. Kalau kita minta ini kepada makhluk, maka ini permintaan yang syirik. Kita minta dikaruniakan seorang anak. Tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah. Kita minta diturunkannya hujan. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Kita minta dilindungi dari api neraka atau dilindungi dari kesesatan, dilindungi dari azab kubur. Semua permintaan ini tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali hanya oleh Allah. Maka tatkala kita memintanya dari selain Allah, berarti kita telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah rincian kapan berdoa kepada selain Allah dihukumi sebagai perbuatan syirik, bahkan termasuk syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Sebab dosa syirik adalah dosa yang membatalkan keimanan. Ya. Jemaah sekalian, kita lihat beberapa dalil yang disebutkan dalam bab ini. Dalil yang pertama, wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu tidak pula bisa memberi kemudaratan kalau kamu melakukan itu maka kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim surat Yunus ayat 106 jemaah sekalian Jelas sekali dalam ayat ini Allah melarang kita berdoa atau beribadah kepada selainnya. Dan Allah menegaskan, selainnya tidak sedikit pun bisa memberi manfaat kepada kita. Tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang maha kuasa itu hanya Allah. Hanya Allah yang maha kuasa. Hanya Allah sang raja, sang pemilik. Maka hanya dia saja yang mampu memberi manfaat kepada kita dan hanya dia saja yang mampu menimpakan mudarat kepada kita. Makanya orang yang berdoa kepada selain Allah pada hakikatnya adalah orang-orang yang paling bodoh. Bagaimana mungkin mereka berdoa kepada makhluk yang sebenarnya sama statusnya seperti mereka, sama-samanya makhluk ciptaan Allah. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka berdoa kepada patung-patung yang mereka ciptakan sendiri. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Atak budu nama tanhitun? Apakah kalian menyembah yang kalian pahat sendiri?" Maka tidak diragukan lagi ini adalah kebodohan. Oleh karena itu Allah mengatakan, kalau kamu melakukan itu, kamu termasuk orang-orang yang zolim. Zolim itu artinya jamaah sekalian, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan daripada kezoliman adalah keadilan. Keadilan dalam Islam artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi tidak selamanya adil itu dibagi rata, tetapi membagi sesuai hak masing-masing. Itu namanya adil. Iya. Demikian pula ibadah. Tatkala kita mempersembahkan kepada selain Allah, berarti kita telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehingga Allah katakan, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, Luqman berkata kepada anaknya, Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la azim. Wahai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah menginginkan kebaikan untukmu, maka tidak ada yang bisa menolak kebaikan dari Allah. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi Allah menganugerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya wahwal ghafurur rahim dan dia maha pengampun lagi maha penyayang surat Yunus ayat 107 Jemaah sekalian di sini Allah menyatakan kepada kita bahwa yang bisa menimpakan mudarat dan yang bisa memberi manfaat hanya Allah dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah tidak ada yang bisa menghalangi Allah oleh karena itu, sudah sepatutnya hanya kepada Allah saja kita berharap, hanya kepadanya kita bergantung, dan hanya kepadanya kita berdoa. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah." Maka harapkanlah rizki dari sisi Allah dan beribadahlah kepadanya serta bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah menegaskan kepada kita, rizki itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang menganugerahkan rezeki kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita mengharap rezeki dari Allah semata-mata. Tidak mengharap kepada selain Allah, tidak pula memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah tegaskan wa'buduh dan beribadahlah hanya kepadanya dan doa termasuk sebesar-besarnya ibadah. Karena rizki itu datangnya dari Allah, maka sudah sepatutnya hanya kepada Allah kita memohon rezeki. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan innalladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah yang kalian seru selain Allah tidak sedikit pun mampu memberikan rezeki kepada kalian. Makanya jemaah sekalian, Allah sangat murka kepada makhluk yang beribadah kepada selainnya sebab dia tidak pernah lepas dari kebutuhan terhadap rezeki dari Allah. Sedetik pun jemaah sekalian. Sedetik pun di dunia ini kita selalu butuh terhadap rezeki dari Allah. Tidak pernah lepas. Bagaimana mungkin kemudian kita beribadah kepada selain Allah? Padahal tidak ada yang memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang beribadah atau berdoa kepada selain Allah? yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat dan bahkan mereka lalai dari doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa. Dan apabila kelak manusia dibangkitkan, maka mereka akan menjadi saling bermusuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan yang disembah itu mengingkari peribadahan kepada mereka surat Al-Ahqaf ayat kelima dan keenam. Jemaah sekalian, Allah menyatakan di sini orang yang paling sesat adalah orang yang menyembah selain Allah, yang beribadah kepada selainnya, yang menuhankan selainnya. Kenapa? Karena empat alasan. Pertama, dia berdoa kepada sesuatu yang nggak bisa mengabulkan, nggak bisa mengabulkan apa-apa. Kemudian yang kedua, dia berdoa kepada sesuatu bahkan tidak mendengarkan. Tidak mendengarkan. Siapa yang mengabarkan kepada kita para wali yang sudah wafat itu bisa mendengarkan doa-doa kita? Siapa yang mengabarkan? Tidak ada jamaah sekalian. Tidak ada dalil yang menunjukkan para wali yang sudah wafat bisa mendengarkan doa kita. Bahkan ada malaikat khusus yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan salawat dan salam umat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak mendengarkan salawat dan salam kita secara langsung. Ada malaikat khusus yang ditugaskan. Ya. Harus ada dalil yang menunjukkan orang mati itu bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan. Contohnya apa jemaah sekalian? Ada dalil yang menunjukkan orang mati itu bisa mendengarkan langkah-langkah kaki kita ketika meninggalkan kuburannya selesai menguburkannya. Kalau itu ada dalilnya. Tapi kita berdoa kepadanya atau kita berucap apapun di kuburnya, nggak ada dalil yang menunjukkan dia bisa mendengarkan. Alam kita saja sudah beda, jangankan alam belum beda. Ya. Kita di sini, orang di luar sana saja nggak mendengarkan apa yang kita katakan. Apalagi alamnya yang sudah beda. Ya. Jadi Sangat bodoh kalau seseorang berdoa kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa mendengarkan. Kemudian yang ketiga, apabila dibangkitkan pada hari kiamat, yang disembah ini dan yang menyembah akan saling bermusuhan. Apalagi kalau para wali. Para wali nggak pernah ridho dipersekutukan dengan Allah. Para wali nggak setuju. Itu bukan cara penghormatan yang benar. Kalau sampai kita datang ke kuburan para wali kemudian berdoa kepada mereka atau kepada para nabi kemudian berdoa kepada para nabi. Itu bukan cara penghormatan yang benar. Justru kita dianjurkan untuk mengucapkan salawat dan salam. Apa arti salawat dan salam? Hakikatnya doa. Seorang nabi saja, Nabi Muhammad SAW, nabi yang paling mulia, dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan salawat bagi beliau. Artinya apa? Mendoakan beliau, bukan berdoa kepada beliau, tetapi mendoakan beliau. Ini bagi seorang nabi, apalagi hanya para wali. Para wali itu yang butuh doa kita, bukan kita berdoa kepada mereka. Ya. Apalagi kalau kita tidak tahu kondisi orang yang dikubur tersebut, jangan-jangan dia lagi diazab. Maka dia yang butuh doa kita jamaah sekali. Orang yang sudah mati, mereka yang butuh doanya orang yang hidup minta diampunkan, minta didapat, mendapatkan rahmat dari Allah, bukan kita yang berdoa kepada mereka. Oleh karena itu kata Allah yang keempat, mereka akan mengingkari peribadahan yang dilakukan pada mereka. Ya, termasuk Nabi Isa alaihi salam, beliau mengingkari dengan keras orang-orang Nasrani yang beribadah kepada beliau. Ya, jadi semua yang disembah kelak pada hari kiamat akan mengingkari. Kita masuk ayat yang terakhir dalam bab ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su'a siapakah yang bisa mengabulkan atau menjawab doanya orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepada Allah dan siapakah yang bisa menghilangkan keburukan wa yaj'alakum khulafa'al ard dan menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. A ilahu Allah? Apakah ada sesembahan yang lain bersama dengan Allah? qalilan ma tadhakkarun sangat sedikit kalian mengingat surat An-Naml ayat ke-62 Jemaah sekalian ulama mengatakan ayat ini menunjukkan kepada kita termasuk orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah adalah orang yang lagi kesusahan amma yujibul muttara idza da'ahu siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang lagi kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya. Hanya Allah jamaah sekalian. Oleh karena itu, tatkala kita ditimpa kesusahan, janganlah kita berpaling kepada selain Allah. Sangat mengherankan banyak kaum muslimin dalam solat dia baca, ia karena Abu dua, ia karena stain. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi kok ketika ditimpa musibah, kemana hatinya pergi? Kemana dia mohon pertolongan? Dia datang di tempat-tempat keramat. Dia yakin di situ ada penunggunya yang bisa menolongnya. Kemudian dia berdoa kepadanya. Bahkan tidak jarang dia sembeli hewan untuk sesajen. Subhanallah. Atau datang kepada para dukun. Padahal dia baca wa iya nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini sudah jelas pernyataan mentauhidkan Allah di dalam doa permohonan. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iya. Jemaah sekalian, kadang masih lebih baik orang-orang musyrik jahiliyah dahulu dibanding sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Kenapa? Karena orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, tatkala mereka kesusahan, betul-betul mereka lupa semua Tuhan selain Allah. Mereka lupa semua berhala mereka dan mereka murnikan ibadahnya hanya kepada Allah sebagaimana firman-Nya wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin tatkala mereka naik kapal ya kapal dulu nggak seperti kapal sekarang ya, ya betul-betul menakutkan kapal dahulu mereka naik kapal takut tenggelam maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa mereka serta ibadah mereka hanya kepada Allah itu orang-orang musyrik dahulu falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah jadi kalau sudah enak, kalau sudah lapang, kalau sudah selamat, baru mereka mempersekutukan Allah. Kalau sekarang tidak. Tatkala lapang, tatkala sempit, dalam keadaan senang maupun susah, mereka sama-sama mempersekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi, maksudnya adalah generasi-generasi yang saling berganti. Khalifah itu adalah pengganti jadi kita adalah pengganti generasi yang sebelumnya. Ya. ya mas sekalian, dalil yang terakhir di dalam bab ini sebuah hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan sanatnya annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafikun yu'dhil mu'minin bahwasanya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang suka menyakiti kaum mukminin. Faqala ba'duhum maka berkatalah sebagian orang yang beriman qumu bina nastagitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafik. Ayo kita beristighatsah. Istighatsah itu jamaah sekalian artinya meminta tolong dalam keadaan genting. Allah mengatakan kepada nabinya dalam Al-Qur'an, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajabalakum Ingatkah kalian atau ingatlah kalian tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian lalu Allah menjawab doa kalian yaitu pada perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar beristighatsah kepada Allah jadi istighatsah itu bagian dari doa cuman itu ketika dalam keadaan genting maka suatu hari para sahabat mengatakan ayo kita beristighatsah minta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun bersabda, "Innahu la yustaghatsu bi wa ma yustaghatsu billah." Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Beristighatsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, apa maksud hadis ini? Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu melindungi mereka dari munafik ini. Sehingga permintaan ini bukan permintaan yang di luar kemampuan beliau. Ya sebenarnya bukan syirik. Tadi sudah kita jelaskan, syirik itu kalau kita minta sesuatu yang hanya Allah saja yang bisa mengabulkannya. Tetapi di sini para sahabat meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang sebenarnya beliau mampu lakukan, yaitu melindungi mereka dari orang-orang munafik itu. Ya bisa saja orang munafik itu ditangkap, dipenjara atau bahkan dibunuh. Tapi Nabi SAW mengatakan, beristighatha itu hanya kepada Allah, bukan kepadaku. Apa maksudnya jamaah sekalian? Maksudnya beliau ingin mendidik mereka untuk penggunaan lafaz itu harus apa namanya? beradab. Ini lafaz istighatha hanya patut dipergunakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena istighatha itu artinya meminta pertolongan dalam kondisi yang benar-benar genting. Itu tidak sepatutnya lafaz tersebut dipergunakan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita bisa ganti dengan lafaz minta tolong. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada mereka untuk beradab di dalam mengucapkan lafaz-lafaz mereka. Artinya apa? Beliau ingin menutup pintu jangan sampai menjerumuskan mereka di dalam kesyirikan. Artinya lafaz ini adalah syirik kecil. Maka beliau melarang mereka supaya tidak menjerumuskan mereka kepada syirik besar. Ya. Dalam hadis ini juga ada pelajaran bagi kita. Hati-hati, jangan kita mengikuti sifatnya orang-orang munafik. Orang munafik itu suka menyakiti orang-orang yang beriman tanpa ada dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman tersebut kepada mereka. Ya. Ini peringatan bagi kita menyakiti kaum muslimin adalah sifatnya orang-orang munafik, jangan kita ikut-ikutan kepada orang-orang munafik. Jemaah sekalian, sesungguhnya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat dan hadis ini, namun mungkin waktu kita terbatas, ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. Silahkan ada yang bertanya. kalau tidak ada kita tutup saja.